masukkan saja datanya tinggal mengalihkan, membagikan dan seterusnya selesai. Kenapa? Karena tahu rumusnya. Gitu. Kalau tidak tahu rumus, maka besar kemungkinan sesat. Dan bisa dipastikan pasti sesat. Ini pentingnya kaidah. Usul. Rumus Nah kajian-kajian seperti ini banyak dilupakan oleh kaum muslimin banyak dari saudara-saudara kita lebih tertarik kajian-kajian tentang hati membersihkan hati tentang sonakoh tentang akhlak tentu itu tidak buruk kajian yang bagus tentu tapi akan menjadi buruk kalau meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar apa kaidah dan manhaj ya nah kitab yang ada di depan saya ini kitab yang membahas tentang kaidah dan manhaj di dalam kitab ini tidak akan dipelajari tata cara wudhu bagaimana tata cara tayamum bagaimana tapi lebih dari itu koidahnya koidahnya rumusnya dasarnya ya yeah. sebuah kitab yang ditulis oleh penulisnya dengan judul Ar-Risalah penulisnya adalah Mujadid kedua Mujadid kedua setelah Umar bin Abdul Aziz Mujadid pertama di muka bumi ini Umar bin Abdul Aziz Ini bukan kata saya Tapi kata Imam Ahmad Dan tidak mungkin menilai seorang ulama kalau dia bukan ulama tidak mungkin menilai kehebatan seorang dokter kalau dia bukan dokter ya yeah. tidak mungkin bisa menilai kehebatan seorang insinyur misalnya kalau dia bukan insinyur dan begitu seterusnya tentu ini sesuatu yang difahami tetapi kadang dalam hal agama ini dijungkir balikkan ya. kaidah itu kan sederhana dan antum pasti tahu yang tahu dia dokter ahli atau bukan siapa ya dokter yang tahu dia dokter ahli insinyur ahli atau tentu insinyur dan begitu seterusnya ini kan kaidah yang sederhana tapi begitu masalah agama dijungkir balikkan orang-orang awam ibu-ibu nenek-nenek menilai ini ustadz yang baik apa tidak baik nah. jadi diserahkan kepada orang-orang awam untuk menilai orang yang berilmu ini kaidah yang rusak ya yeah. maka dengan begitu bebasnya ya yeah saya mau ngaji ke anu lah saya mau ngaji ke sana lah kalau di situ saya nggak mau lah nah, seolah dia yang punya agama ya coba kalau dia ke dokter kalau dia ke tukang bangunan pasti dia pakai nanya-nanya dokter yang bagus yang mana ya eh, eh, ahli bangunan yang bagus yang mana dia nanya kenapa ketika mencari agama justru dia tidak nanya suka-suka dia aja ya dia duduk sebentar di satu majelis oh bagus nih nah, dia duduk sebentar di satu oh nggak bagus nih tanpa nanya ya nah sedikit tentang al Imam Syafi'i kita tidak berbicara panjang lebar tentang beliau karena yang akan kita bahas adalah kitab beliau bukan beliaunya maka tentang beliau sedikit saja ya yeah. saya awali dari uh, nama nama siapa nama beliau Syafi'i bukan Syafi'i itu kakek ketiga kakek ketiga ya bukan kakeknya tapi kakeknya kakek gitu dan banyak para ulama dikenal dengan nama kakeknya buyutnya ayahnya buyut buyutnya buyut dan seterusnya seperti Ibnu Taimiyah jauh sekali kan Taimiyah itu kan jauh sekali di atas beliau ya ah, termasuk beliau Nama beliau adalah Muhammad. Eh. Nama beliau adalah Muhammad bin bin Idris. Eh. Muhammad bin Idris. Jangan salah dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari Muhammad juga. Muhammad bin Ismail. Ya. Ah, inilah para ulama kadang terkenal dengan namanya, kadang terkenal dengan kunyahnya, kadang terkenal dengan lakopnya. Dan gak masalah. Serahkan kepada Allah. Ya. Yeah. Itu diawali dari para sahabat. Abu Bakar. Nama bukan Abu Bakar ini. Bukan. Abu Bakar bukan nama beliau. Nama beliau adalah Abdullah bin Abi Kuhafa. Ya. Abu Bakar adalah kunya. Nama beliau sangat tidak terkenal. Yang terkenal, yang terkenal uh, kunyahnya. Ya. Sebaliknya Umar bin Khattab nama bukan nama kunyah beliau siapa Abu Abu Hafiz sangat tidak terkenal ya begitu juga Utsman bin Affan Ali bin Abi Thalib kunyahnya tidak terkenal gitu maka jika antum berkunyah Abu Ahmad misalnya atau Abu Aisyah kok nggak terkenal ya ya nggak apa-apa Umar aja nggak terkenal Umar berkunyah dan tidak terkenal ya umumnya kita nggak kenal nggak tahu kalau kunyah beliau adalah Abu Hafiz nggak masalah sudah dapat sunnahnya sudah dapat pahala karena berkunyah bagian dari sunnah termasuk Nabi sendiri kunyah beliau siapa? Ah, Abu Qasim Abu Qasim dan boleh memanggil beliau dengan Abu Qasim Rasulullah Nabi Allah boleh yang tidak boleh dengan Ya Muhammad tidak boleh ya memanggil memanggil Ya Muhammad tidak boleh Ya Nabi Allah boleh Ya Rasulullah Ya Abul Qasim ya tapi menyebut nama beliau dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu boleh saudara-saudara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ah boleh. Ya. Menyebut nama beliau tanpa nabi, tanpa rasul, boleh. Dengan salawat sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'ah. Berarti kan ketiga, kakek ketiga. Ya. Nah, terkenal beliau dari syafi ini. Bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Hasim bin Muttalib Abu Abdullah. Nah, ketemu di bin Muttalib. Ya, maka sering disebut sebagai anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena keturunan itu kan walaupun panjang masih dianggap ya walaupun jauh sekali masih dianggap gitu maka Sofia yang eh, Yahudi itu yang akhirnya dinikah oleh Nabi yang eh, Bani Israel eh, disebut sebagai bibi disebut sebagai bibi karena kalau ditarik ke atas kan sampai Nabi Isa, Nabi Yakub ya Nabi Yakub, Nabi Ishak yang kakak beradik dengan Nabi Ismail. Ismail turun sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, tentu bukan mahram. Tentu bukan mahram. Uh, eh, Al-Imam Syafi'i Allah takdirkan di masa kecilnya hidup dalam keadaan prihatin ditinggal mati oleh ayahnya dalam usia dua tahun umur dua tahun ayahnya meninggal Idris meninggal diasuh oleh ibunya janda dan hidup dalam kekurangan maka untuk mencatat untuk mencatat tulisan-tulisan dari gurunya itu harus mengumpulkan eh, pelepah-pelepah uh, kurma. Yeah. Uh, teman-teman sebayanya bisa membeli alat untuk uh, menulis. Uh, beliau tidak sanggup. Ya. Hidup dalam keadaan prihatin dan cerdas bukan main beliau jauh melampaui teman-temannya saya kira tidak tersembunyi bagi antum usia berapa beliau selesai menghafalkan Al-Quran berapa? Ah, tujuh bahkan dikatakan di sini sebelum tujuh mungkin enam lebih tujuh kurang sudah hafal Al-Quran dan begitulah para salaf menonjol hafalannya. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah salah satu ya, bukan satu-satunya. Mereka memulai pelajaran anak-anaknya dengan dengan hafalan. Talaki. Ayahnya bacakan, suruh menirukan. Ayahnya bacakan, suruh terus Beda dengan kita. Mengawali pelajaran anak-anak dengan baca tulis. Nah, ini. Ini kesalahan sebagian dari kita. Kayaknya kalau kelas 1, kelas 2 belum bisa baca tulis itu aib besar. Bahkan sekarang kan TK. TK sudah diajarkan baca tulis. Ya antum harus tahu baca tulis itu butuh logika penalaran ya ada T ada A kalau disambung jadi ta ada T ada I kalau disambung jadi T ini kan butuh logika penalaran padahal logika penalaran itu dengan sendirinya akan bertambah sesuai dengan bertambahnya umur ya coba aja antum yang kesulitan waktu SD matematika ini begitu SMP oh iya begini doang ternyata ya karena akan nalarnya itu akan bertambah sendiri ya yeah. sedangkan hafalan butuh logika apa tidak hafalan nggak butuh logika dengar ikuti dengar ikuti mudah sekali nah TK, mungkin SD kelas 1, kelas 2 Ini sedang kuat-kuatnya hafalan itu Anak-anak kita ya Lihat aja, denger ini hafal, denger itu hafal Kok tidak dimanfaatkan untuk menghafal Al-Quran Malah disuruh pusing-pusing untuk baca tulis di mana belum waktunya ya nah, lihat hari ini sekolah-sekolah modern bahkan sekolah mahal memaksakan ini jadi kalau TK SD belum bisa baca tulis itu aib gitu nah para ulama kita para salaf itu lebih menekankan hafalan dari awal Ah, maka banyak sekali dari ulama-ulama kita hafal Al-Quran 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ya. Yeah uh, walillahilham hari ini berdiri sekolah-sekolah salaf yang memang uh, perhatian dalam masalah menghafal Al-Quran ya yeah. beliau hafal Al-Muwatta Al-Muwatta tulisan siapa? Ah, Imam Malik itu di usia 10 ya sebagian riwayat mengatakan 12 sebagian riwayat mengatakan 10 ya dan menarik pertemuan beliau dengan Imam Malik beliau ingin bertemu dengan Imam Malik untuk minta supaya dekat dan langsung belajar antum tahu yang dimintai tolong oleh beliau dan ibunya siapa? Pejabat petinggi di Madinah. Ya. Jadi untuk ketemu bertatapan dengan seorang ulama, seorang alim itu membutuhkan uh, lewat seorang pejabat. Gitu. Pejabat ini kebetulan masih saudara dengan ayahnya. Ya. Nah, pejabat inilah yang mendekatkan Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Ya, minta tolong kepada pejabat untuk bertemu dengan seorang alim, seorang ulama. Kalau sekarang, kalau sekarang kebalik, ya. Minta tolong sama ustaz, sama kiai, ya, untuk ketemu sama pejabat. Gitu. Tujuannya pejabat ya proyek dunia Imam Syafi'i kebalik untuk bertemu biar dekat ngobrol dengan leluasa dengan seorang imam Imam Malik butuh bantuan seorang pejabat yang kebetulan masih saudara dengan ayahnya inilah pendahulu kita ya dunia dipakai untuk mencari akhirat kalau sekarang akhirat dipakai untuk mencari dunia ya Ustadz didatangi kiai didatangi untuk apa untuk proyek untuk dunia ya dan awalnya Imam Malik keberatan Imam Malik mengatakan amasi anu amasi anu ya 10 10 tahun 10 tahun seberapa ya kan ah, masih ditunjuk murid beberapa muridnya Imam Syafi'i mengatakan, tidak. Ya. Aku ingin langsung dengan Anda, dengan Syekh. Gitu. Ah, mulailah disuruh baca. Ya. Mulai disuruh baca. Pertama membaca Al-Muwatta takjub Imam Malik. Imam Darul Hijrah ini. Dengan cara bacanya, suaranya kan Imam Syafi'i salah satu ulama yang diberi anugerah suara yang luar biasa beberapa riwayat mengatakan ketika Imam Syafi'i melantunkan ayat Al-Quran tidak jarang yang mendengarkan itu menangis meneteskan air mata kan kata Nabi bacaan yang bagus adalah bacaan yang didengar oleh orang yang mengingatkan kepada Allah itu bacaan yang bagus jadi bukan sekedar lantunan irama, tapi menunjukkan dia takut kepada Allah. Ini bacaan yang bagus. Ah, Imam Syafi'i seperti itu. Dan Imam Syafi'i ketika melihat beberapa orang sudah mulai menangis, sudah stop. Stop. Ya. Beliau menjaga keikhlasan. Enggak kayak kita, ya. Begitu ada yang nangis, oh, tadinya mau 10 ayat, panjangin lagi. Ya, ah, itu kita. Imam Syafi'i tidak. Begitu ada yang menangis, stop. Ya. Menjaga keikhlasan. Para salaf seperti itu. Ya. Ketika Umar bin Khattab minta doa kepada Uwais Uwais Al-Qarni diikuti yang lain minta doa Uwais bersembunyi inilah pendahulu kita para salaf ya lari dari kemasyhuran lari dari keterkenalan bukan itu yang akan mereka cari tapi ridho Allah Rabbul Alamin mereka lebih memilih terkenal di terkenal di langit daripada di bumi ya kan ada orang yang terkenal di muka bumi tapi nggak ada artinya di langit sementara ada orang yang sangat tidak terkenal di bumi ini namanya tidak disebut-sebut oleh orang dia datang orang nggak eh, melihat dia nggak datang orang nggak ada yang nanya saking tidak terkenal ya boro-boro sekecamatan sekolah se RT aja banyak yang nggak kenal nggak terkenal tapi namanya disebut oleh Allah di depan Jibril mungkin nggak Mungkinkah? Mungkin. Mungkin. Dan hadis yang cukup masyhur saya kira antum tahu ketika Allah mencintai seseorang maka Allah memanggil memanggil Jibril Allah mengatakan wahai Jibril aku cinta kepada si fulan disebut namanya bayangkan nama antum disebut oleh Allah di hadapan Jibril kayak apa ya Walaupun nggak ada yang kenal dengan antum, nggak ada yang nyebut nama antum televisi, radio, koran, berobor, Tapi nama antum disebut oleh Allah Rabbul Alamin di depan malaikat. Kayak apa? Bahagianya, bangganya, melayangnya. Ya. Dan ternyata itu kita bisa raih tanpa gelar, tanpa profesi ini, tanpa keahlian, tanpa tapi dengan taat kepada Allah Rabbul Alamin taati Allah Rabbul Alamin nama kita bisa disebut oleh Allah di depan Jibril dan Jibril mengumpulkan para malaikat Jibril mengatakan wahai para malaikat Allah mencintai si fulan disebut namanya dan aku Jibril cinta kepada dia oleh karena itu cintailah dia oleh kalian disebut namanya ya. Inilah para ulama kita, para nabi, para rasul, para sahabat. Tidak mencari kemasyhuran. Yang dicari adalah ridha Allah, masyhur di langit. Ya. Begitu membaca takjub Imam Malik. Lalu diteruskan dan akhirnya ditinggalkan al-muwatta itu tulisannya jadi dengan hafalannya takjub Imam Malik nah, selesai lalu berdialog <clears throat> tanya jawab membahas masalah tanya dijawab tanya dijawab ya yeah. mungkin nggak sampai dua jam pertemuan itu keluar dari umu, mulut Imam Malik yajibu alaika an takuna qadiyan engkau sudah wajar engkau sudah pantas untuk menjadi qadi 10 tahun siapa yang bilang imam darul hijrah bukan kayak kita sekarang yang memuji seorang ustadz yang memuji seorang alim siapa jamaahnya ini enggak, ini seorang alim yang memuji seorang alim. Ya. Maka yang dipakai itu gurunya, pujian dari gurunya, bukan dari muridnya. Kalau murid ya tentu ya kan. Nah, antum inget-inget waktu SD, ya, melihat guru matematika SD antum kan, uh, pinter banget. Gitu. Begitu antum SMP, SMA, ah cuman begitu. Nah, ya kan? Maka yang pantas memuji itu siapa? Gurunya. Bukan muridnya. Ya. Bukan jamaahnya. Nah ini sedikit tentang Al-Imam Syafi'i. Ya. Dan Imam Syafi'i dikenal sebagai seorang imam yang tidak gengsi, tidak malu-malu untuk apa? Untuk rujuk. Tidak malu. Eh, ambil contoh ketika beliau berhadapan dengan Qasim bin Salam salah satu sahabat atau muridnya membahas tentang kuruk kan dalam Al-Quran ada kalimat ya yatarabbasna salah satu kuruk wanita yang dicerai oleh suami untuk menikah lagi dengan laki-laki lain harus menunggu tiga kali kuruk tiga kali kuruk berselisih para ulama kuruk itu apa sih sebagian mengatakan kuruk itu haid berarti tiga kali haid sebagian mengatakan kuruk itu tidak haid suci berarti tiga kali suci tentu beda beda beberapa hari ya tiga kali suci atau tiga kali haid nah, itu kuruk. Ya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kuruk adalah haid Qasim bin Salam berpendapat bahwa kuruk adalah suci ya suci tidak haid ya. nah bermudakaroh bermunakosa bukan jidal antum harus tahu perbedaan antara mudakaroh munakosa dengan jidal jidal tidak disukai oleh para ulama mudakaroh munakosa disukai jidal atau lebih tepatnya miro itu berdebat tujuannya mengalahkan lawan gitu gimana caranya supaya saya menang dia kalah ah, itu miro Allah dan Rasulnya tidak suka dengan miro maka Nabi mengatakan mantarokal miro wahwa sodik barang siapa yang tidak mau miro agak sulit menerjemahkannya apa ini apa debat eh? karena debat kan ada kalanya baik kita nggak usah terjemahkan miro saja ya miro adalah berdebat dengan tujuan menjatuhkan lawan apapun yang terjadi saya harus menang dia harus kalah itu mirok kata Nabi barang siapa yang tidak mau mirok walaupun ditantang padahal dia yakin bahwa dia benar tapi nggak mau maka Allah telah bangunkan surga eh, gedung mewah istana megah di tengah-tengah surga ya yeah. aini mirok tercela Beda dengan munakasah, mudakarah. Istilah kita mungkin diskusi ya. Tanya jawab. Nah, ini dilakukan oleh Imam Syafi'i dengan Qasim bin Salam. Selesai diskusi, antum tahu apa yang terjadi? Terbalik. Selesai diskusi Imam Syafi'i yang tadi berpendapat bahwa kuruk adalah haid balik akhirnya beliau berpendapat bahwa kuru adalah uh, suci sebaliknya Qasim bin Salam yang tadinya berpendapat bahwa kuru adalah suci pindah berganti menjadi haid ya yeah, kenapa karena jujur masing-masing mengakui lawan debatnya dalilnya hujahnya jujur nggak seperti kita banyak yang tidak jujur ya sebetulnya uh, dia mengakui kebenaran lawan tapi gengsi ya malu di depan jamaahnya di depan muridnya maka para ulama menasehati jangan debat di depan di depan di depan umum jangan bahaya ya coba saya di sini debat dengan orang apa ya masing-masing punya jamaah ini bahaya kalau mau berdua bertiga ini berdua gitu lebih jujur ya nggak ada rasa gengsi mengakui kebenaran masing-masing itu bukan cari menang-menangan ya. dan jangan berdebat di depan jamaah kita nah, ini nasihat para ulama yang kadang uh, tidak terfikir oleh kita ya kalau olahraga itu kan insya Allah akan menang kalau sporternya banyak uh, jamaah kita banyak justru debat enggak ya maka para alim mengatakan debat terbuka antara seorang ustadz dengan pendeta di Indonesia ini tepat nggak? Tepat nggak? Nggak tepat. Jangan di Indonesia. Debat seorang ustadz dengan seorang pendeta jangan di Indonesia. Tapi di di Australia silahkan, di Amerika silahkan, di Inggris, di negeri-negeri Kristen. Jangan di negeri Islam ya bahaya kenapa ya kalau menang kalau kalah bahaya kan nah, karena debat itu kadang tidak uh, tergantung dalil tapi kelihayan bicara ya maka Nabi nggak suka debat mirok ya dan sedikit sekali dalam sejarah dakwah para ulama itu dengan debat sedikit sekali termasuk Imam Syafi'i Imam Syafi'i yang mendatangi Husain Al-Karobisi dan Abu Saur apa yang didatangi jawabnya beliau yang didatangi beliau nggak nantang-nantang beliau didatangi oleh dua tokoh ahlul kalam dua tokoh filsafat dua tokoh yang anti dengan ilmu hadis Abu Saur dan Husain Al-Karobisi muslim Kan zaman itu zaman di mana filsafat mulai masuk ke negeri Islam. Dan ucapan Imam Syafi'i, kaum muslimin menjadi tidak faham dengan agamanya diawali oleh apa? Diawali oleh masuknya ilmu filsafat ke dalam Islam. Ketika ilmu filsafat masuk ke dalam Islam, kaum muslimin mulai tidak faham dengan ajaran Islam. Karena filsafat itu kata para ulama apa? Mementahkan yang sudah matang. Mencerai berekan yang sudah rapi. Itu filsafat. Ya. Allah ada satu bersemayam di ars ini kan sudah ketemu sudah ketemu ya dibikin nggak ketemu lagi ya maka orang filsafat bilang apa? Kalau mau belajar tentang sebuah keyakinan, maka apa? Ah, kosongkan dulu keyakinan di kepala kita, di hati kita. Seolah kita bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, bukan orang Islam. Kosongkan dulu, baru belajar. Ah, itu netral, itu objektif katanya. Ya ini mengerikan sekali ya kosongkan berarti seolah kita bukan orang Kristen bukan orang Yahudi bukan orang Islam habis itu mati apa nggak mengerikan ya kan? emang ada jaminan masih hidup sampai besok ya saya ini bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Islam, kosong. Habis itu mati. Wa inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ini bahaya sekali. Dan ini diajarkan di beberapa perguruan tinggi Islam dan ini musibah yang sangat besar apa yang sudah matang sudah jadi di Al-Quran diacak-acak lagi, diurai lagi menghabiskan waktu maka salah satu tokoh filsafat Ahlul Kalam besar siapa? Ar-Razi Fakhrul Razi menyesal di akhir hidupnya antum tahu apa kata beliau di akhir hidupnya alangkah senangnya alangkah indahnya kalau aku menjadi seperti kakek-kakek, nenek-nenek di Naisabur. Naisabur itu satu desa terpencil yang jauh dari peradaban, yang jauh dari kota, sehingga ilmu filsafat nggak masuk ke situ awam, nggak tahu apa-apa, tapi tidak kemasukan subhat filsafat. Nah, beliau menyesal, padahal beliau ahli. Ya. Dahaga kami tidak hilang, kelaparan kami tidak hilang. Jadi filsafat itu tidak menghilangkan dahaga. Ya. Yeah. Masih gimana sih? Gimana sih? Beda dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Di mana Allah berada? Di ars. Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Selesai. Dengan apa Allah menciptakan Adam? Dengan kedua tangannya. Ma mana'aka an sudah lima kolak bi Selesai. Nah, mereka tidak. Yang sudah terajut rapi itu diserai berikan lagi. Ya. Yeah. Ah, salah satunya adalah Husain Al-Qarabisi dan Abu Thawr datang ke rumah Imam Syafi'i ini di awal-awal Imam Syafi'i eh, pindah ke Baghdad kan beberapa tempat didatangi oleh beliau eh, Mekah, Madinah, Baghdad, Mesir dan akhirnya beliau wafat di Mesir 204 Hijrah ya. Nah, di awal-awal beliau hijrah ke Baghdad Beliau didatangi oleh dua tokoh filsafat ini Ahlul Kalam Abu Saur dan Husain Al-Qarabisi Ngapain? Abu Saur bilang sama Husain Al-Qarabisi Katanya telah datang di Baghdad ini seorang ahli hadis yang belajar hadis. Mari kita olok-olok dia. Karena hari itu ahli hadis diolok-olok. Gitu. Kan banyak hadis yang menimbulkan olok-olok. Ngosok Nabi Muhammad SAW sudah dikasih uh, kewajiban sholat 50 waktu ya cuman gara-gara ketemu dengan Nabi Musa suruh minta keringanan balik lagi ya lalu turun lagi ketemu Nabi Musa balik lagi ini riwayat Bukhari ini diolok-olok boleh sebagian ahlul kalam ya ngosok Nabi Musa menampar pipi pipi siapa malaikat mau sampai uh, mental matanya ini riwayat Bukhari riwayat Musri diolok-olok oleh ahlul kalam jadi kalau sesuatu yang tidak masuk akal aneh walaupun keluar dari lisan Nabi, walaupun ada dalam Al-Qur'an, mereka olok-olok. Kalau di Al-Qur'an ditakwil-takwil. Kalau Al-Qur'an kan nggak berani. Ya. Ayat ini coret saja, ayat ini buang saja, nggak berani. Ya nggak bisa ya. Nah, maka di ditakwil. Gitu. Uh, ini Allah bersemayam di ars. Ar-Rahmanu alal arsistawa nah, kan nggak masuk akal nah, maka istawa ini diganti dengan istaula itu kalau di ayat kalau hadis langsung tolak mau riwayat Bukhari mau riwayat Muslim mau sepakat para ulama hadis bahwa itu sahih tapi akal mereka nggak terima tolak mereka menolaknya diolok-olok Nah, datanglah dua orang ini ke rumah Imam Syafi'i dengan tujuan mau mendebat, mengolok-olok Imam Syafi'i karena memang sudah kerjaan mereka dan mereka berhasil. Mereka berhasil. Antum melihat orang-orang liberal jil hari ini. Ya, mengolok-olok ayat, mengolok-olok uh, hadis. Ya, Karena mereka datang duluan, tentu mereka nanya. Ah, mungkin kan mereka, "Hai hey, Imam Syafi'i, kami mau bicara, tolong dengerin." Kan enggak. Eh, ya. sekasar-kasar orang tentu tidak akan begitu karena dia yang datang tentu nanya. Dan dijawab oleh Imam Syafi'i. Nanya lagi, dijawab lagi. Nanya lagi, dijawab lagi. Nanya lagi, dijawab lagi. Dan jawaban yang keluar dari Imam Syafi'i selalu apa? Qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Enggak lebih dari itu. Ya, kata Allah begini ini ayatnya. Kata Nabi begini ini hadisnya. Qala Allah wa qala Rasul. Itu yang keluar dari mulut Imam Syafi'i enggak jauh dari qala Allah wa qala Rasul. Dari pagi menjelang siang sampai sore sampai malam. Salat duhur berhenti, nanti sholat asar berhenti lanjutkan lagi sholat maghrib berhenti lanjutkan lagi sampai malam ya ah, malam itu ini kata kata Abu Saur dan Hussein al Karobisi malam itu kami tinggalkan rumah Imam Syafi'i sekaligus kami tinggalkan kami tinggalkan bid'ah kami subhat kami lihat bid'ah subhat yang ada di otak mereka hati mereka selama bertahun-tahun dicuci oleh Imam Syafi'i dalam seharian itu dan begitulah ulama salah satu tugas ulama adalah membersihkan subhat ulama barangkali antum masih ingat subhat yang dibersihkan oleh Ibnu Umar tentang seorang tabi'i seorang tabi ini kemasukan subhat bahwa satu Usman tidak ikut perang Badar. Dua, Usman lari dalam perang Uhud. Tiga, Usman tidak ikut bayatur Ridwan. Ya. Yeah. Maka dicaci maki Usman oleh orang ini direndahkan Utsman. Hari itu kan muncul fitnah tentang Utsman kan. Ini kan subhan. Bagaimana seorang mantu Nabi dua kali menjadi menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dicaci maki, dijelekkan karena subhati. Subhat ini dicuci oleh Ibnu Umar. Dijawab satu persatu. Begitulah ulama. Begitulah orang alim membersihkan subhat bukan malah menambah subhat itu bukan orang alim namanya menambah subhat betul ngaji tambah subhat begitu duduk di majelis dia tambah subhat ini bukan seorang alim sifat seorang alim adalah membersihkan subhat ya yeah. mungkin malam ini kita belum mulai baca tulisan beliau ya kita lanjutkan sedikit tentang uh, murid-murid beliau salah satu keutamaan seorang guru itu dengan melihat muridnya ketika Ibnu Taimiyah dicaci maki ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dijelek-jelekkan beliau dibela oleh Ibnu Hajar apa pembelaan Ibnu Hajar lewat siapa lewat Ibnu Qayyim eh? Ibnu Hajar nggak bilang tentang keutamaan Ibnu Taimiyah begini begini nggak cukup dengan Ibnu Qayyim ya yeah karena kita tahu Ibnu Hajar sangat-sangat takzim terhadap Ibnu Qayyim. Kitab-kitab Ibnu Qayyim dibaca habis oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan seandainya keutamaan Ibnu Taimiyah cuma satu. Apa? Punya murid namanya Ibnu Qayyim. cuma itu doang. Cukup bahwa beliau orang mulia, beliau orang besar, beliau orang alim seandainya keutamaan beliau cuma satu tentu kan bukan cuma satu ada Ibnu Kathir, ada Az-Zahabi, ada Ibnu Abdul Hadi, ada banyak sekali murid-murid beliau itu dari muridnya, belum karangan beliau, tulisan beliau, luar biasa. Eh, uh, Ibnu Hajar membela Ibnu Taimiyah cukup dengan lewat Ibnu Qayyim. Eh, uh, maka untuk menambah pengetahuan kita tentang kebesaran dan kemuliaan ilmu Imam Syafi'i mari kita lihat siapa murid beliau Eh, saya awali dengan Ahmad bin Hambal siapa yang tidak kenal dengan Ahmad bin Hambal Imam Hambali Imam Hambali mengatakan awalnya kami nggak tahu mansuh itu apa nasih itu apa mutlak itu apa muqayyad itu apa kami nggak tahu am itu apa khos itu apa kami nggak tahu yang tahu adalah mengumpulkan ilmu sanad hadasana fulan hadasana fulan hadasana fulan kan Imam Ahmad memang luar biasa perhatian terhadap hadis luar biasa dan itu diakui sendiri oleh Imam Syafi'i nah maka ilmu tentang Al-Quran kurang kami tidak tahu kata Imam Ahmad nih Nasih itu apa sih? Mansuh itu apa sih? Mutlak muqayyad kan dalam Al-Qur'an. Ada nasih, ada mansuh. <clears throat> Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ini mansuh. Mana nasihnya? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya. Ayat tentang memberikan wasiat kepada ayah, ibu, anak mansuh Mana nasihnya? Anissa ayat 11 12 bahwa istri dapat sekian, ayah dapat sekian, ibu dapat sekian. Imam Ahmad bilang, kami nggak tahu ilmu itu. Ah, termasuk mutlak, muqayyad, am, khos. Kami baru tahu setelah setelah kami duduk di majelisnya Imam Syafi'i. Baru kami tahu. Ini pengakuan dari seorang imam besar Ahmad bin Hambal ya maka Ahmad bin Hambal dikritik oleh teman-temannya ketika datang ke Mekah kenapa duduk di sini kenapa nggak di situ Suyu yang tua Sofyan bin Uyainah Sofyan Athauri kan tua-tua kenapa duduk di anak muda Imam Syafi'i waktu itu masih muda nah, Imam Ahmad justru milih kita tahu kan dari zaman dulu sampai sekarang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan ada ini kursinya Syekh Fulan, kursinya Syekh Fulan memberikan muhadarahnya di situ. Nah, Imam Ahmad memilih anak muda ini. Al-Imam Syafi'i. Sementara teman-temannya mengikuti yang tua, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Al-Thauri dan lain-lain. Nah, setelah ditanya, ini jawaban Imam Ahmad. Ya. Yeah. Kalau ilmu riwayat bisa nyusul. Haddatsana fulan, haddatsana fulan bisa nyusul. Kalau ini kita tidak bisa nyusul, ketinggalan ya sudah. Eh? Ini pujian Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad mengatakan 40 tahun. Selama 40 tahun. 40 tahun terakhir ini maksud beliau ya. Eh? 40 tahun terakhir ini aku selalu mendoakan Imam Syafi'i berarti beliau begitu cintanya kepada Imam Syafi'i ya cinta seorang murid kepada gurunya Kemudian Ishak bin Ibrahim Ar-Rahawai Antum tahu siapa dia Ishak bin Ibrahim Ar-Rahawai adalah seorang alim yang menginspirasi Imam Bukhari menulis, menulis kitab sahih. Ya. Yeah. Kalau bukan karena beliau, barangkali Imam Bukhari tidak uh, terbersit untuk menulis sahih Bukhari. Apa kata Ishak bin Ibrahim Ar-Rahawai? Ini salah satu murid Imam Syafi'i Alangkah baiknya kalau ada yang menulis kitab hadis di dalamnya sahih semua, jangan ada yang dhaif. apalagi maudhu. Waktu itu belum ada. Muwatta, Musnad Ahmad, oh, dan lain-lain itu tercampur. Yang sahih dan dhaif, yang dhaif yang sahih. Belum ada. Kitab hadis yang isinya sahih semua, belum ada. Nah, ucapan Ishak bin Ibrahim ar rahawai ini terngiang di diri Bukhari maka Bukhari bertekad mau menulis kitab yang isinya itu hadis sahih semua dan terbukti ya yeah. uh, 15 atau 16 tahun selesai kitab itu ditulis sahih Bukhari yang Eh, sering kita baca itu setelah selesai maka beliau berikan kepada gurunya Sak bin Ibrahim Ar-Rahawai kemudian Imam Ahmad Ali bin Madini Yahya bin Ma'in ini keempat-empatnya guru besar beliau guru besar Bukhari untuk menunjukkan mana yang tidak sahih ya mana yang tidak sahih keempat guru besarnya mengatakan tidak ada yang tidak sahih semuanya sahih kecuali empat empat ini berselisih empat imam besar tentang empat hadis ini berselisih ya dan empat keempat gurunya mengatakan tapi jangan dihapus artinya tetap ditulis di situ ya artinya tidak yakin betul karena ini doa ya yeah. nah dari sini muncul kebenaran ucapan Imam Syafi'i apa salah satu ucapan beliau yang terkenal Aballahu ayyutimma illa kitabahu Allah enggan, Allah tidak mau membuat sebuah kitab di muka bumi ini sempurna tanpa cacat, Allah nggak mau kecuali kecuali kitab dia sendiri, kitab Allah sendiri Al-Quran maka selain Al-Quran tidak ada yang tanpa cacat, pasti ada cacatnya. Termasuk Sahih Bukhari. Kitab paling sahih nomor dua setelah Al-Quran kata para ulama tetap ada cacatnya. Nggak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Al-Quran. Ya, inilah salah satu murid Imam Syafi'i yaitu Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawi. Kemudian Robi bin Sulaiman. Robi bin Sulaiman ini yang menulis Arisalah ini. Ya. Jadi Arisalah ini sebetulnya yang nulis bukan Imam Syafi'i, tapi Robi bin Sulaiman yang menulis dari ucapan Imam Syafi'i. Nanti insya Allah pelajaran pertama kita nukil dari beliau Robi bin Sulaiman. Ya. Kemudian satu lagi Al Imam Al Muzani yang terkenal dengan kitabnya Sarhus Sunnah Sarhus Sunnah ada dua uh, Imam Al-Barbahari dan Imam Al-Muzanni uh, Imam Al-Muzanni ini murid langsung dari Al-Imam Al-Syafi'i yeah. Adapun Imam Barbahari jauh Imam Bahari kan uh, setelah Imam Ahmad ya yeah. ya yeah mungkin itu saja uh, kita belum masuk ke pembahasan kitab kita sisakan beberapa menit untuk soal jawab silahkan barangkali ada pertanyaan dari antum silahkan Imam siapa? Al-Buwaiti dinisbatkan ke nggak tahu saya apa uh, yang antum di kitab apa antum baca itu dan Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa Ya kalimat itu masyhur ya. Kalimat itu masyhur. Bahkan beliau mengatakan dengan tegas Imam Syafi'i telah rujuk. Imam Syafi'i telah rujuk bahwa kunut subuh itu dhaif. Gitu. Orang-orang kaget. Mana letak rujuknya di mana? orang di Arisalah, di Al-Um, di Al-Itilaf dan seterusnya tidak ada kalimat itu rujuk nah, dijawab oleh beliau Imam Syafi'i rujuk dari dari dalam kuburnya bu kaget lagi tahu dari mana Hah? ah dibawakan ucapan Imam Syafi'i dijawab dibawakan salah satu Imam Syafi'i insya Allah nanti akan kita dapati bahwa jika kalian dapati di dalam madhabku ini ternyata bertentangan dengan hadis sahih ternyata madhabku ini berdasarkan hadis daif maka aku rujuk walaupun aku sudah masuk ke kubur ya nah, maka salah satu muridnya ini tidak ragu-ragu mengatakan Imam Syafi'i telah rujuk dari kunut subuh dari mana? dari dalam kuburnya karena memang diketahui saya kira dari uh, <clears throat> Bukhari, Muslim, Abu Daud terus ke bawah sepakat para ulama bahwa ini hadis doif hanya ada satu sanat ya dan tidak ada sanat lain yang bisa mengangkat hadis ini setidaknya menjadi hasan atau hasan nikoirihi ya ada lagi apakah ada contoh atau perbuatan para sahabat atau para ulama mengenai pemisahan tamu antara laki-laki dengan perempuan dalam walimatur urus. Ini dalil umum saja ya. Dalil umum Islam menghendaki, syariat menghendaki antara laki dan perempuan jangan campur aduk. Nggak ada hubungannya dengan walimatur urus mau walimah, mau pengajian, mau kondangan, mau arisan, mau apapun antara laki dan perempuan jangan campur aduk. Kendaraan umum ya. Nah, maka ini secara uh, dalil umum. Ya. Maka tidak perlu menunggu contoh dari para uh, sahabat kecuali sesuatu yang sifatnya tidak ikhtilaf ya datang suami istri dengan keponakan dengan paman bibinya ke rumah saya untuk satu keperluan ada yang laki ada yang perempuan nah, kumpul di situ padahal tidak semuanya mahram nah, ini nggak masalah asal semuanya pakai hijab berhijab ya yeah. nah, jika di sini ada ini laki ini perempuan ini perempuan ini laki nah, ini tidak disukai tidak dibolehkan Apa ada sholat tobat? Bagaimana mengamalkannya? Kapan saja? Eh, ada beberapa riwayat tentang orang yang bertaubat diawali dengan wudhu kemudian sholat dua rakaat. Wudhu kemudian sholat dua rakaat. Dan ini bukan menjadi inti taubat. Dan ini bukan menjadi inti taubat. Inti taubat apa? Inti taubat tiga. Al-Iqla, An-Nadam, Al-Azam al-iqra berhenti berhenti dari maksiat yang kita tobati ini misalnya berhenti dari komer syarat pertama kedua anada menyesal wajib menyesal tidak boleh bangga ya Alhamdulillah saya sudah taubat ya tapi lumayan juga ya pernah ngerasain nah nggak boleh ya eh, orang-orang nggak nggak ngerasain nih nah, saya ngerasain ada rasa bangga ada rasa senang nggak nyesel nggak boleh, nggak boleh. Apalagi ngomong-ngomong ya, apalagi mm, apa merang ente belum pernah ngerasain kan? Nah, ini lebih nggak boleh lagi, nggak boleh. Nyesal tutup. Gitu. Yang terakhir al-azam bertekad bulat untuk tidak mengulang lagi. Ah, ini mutlak tiga ini. Cuman dua, cuman satu, nggak sah tobatnya, nggak akan diterima. Adapun sholat itu penyempurna saja. Ya, sholat dua rakaat apa saja, gitu. Kemudian mengganti teman, mengganti tempat duduk, ini penyempurna. Biasanya orang yang bertaubat temannya sudah sudah pindah, gitu. Tidak berteman lagi dengan para pemabuk, dengan para penjudi. Temannya sekarang di masjid misalnya, majelis ilmu misalnya ya tapi ini bukan syarat mutlak syarat mutlaknya tiga tadi adakah perbedaan imam madhab dalam hal akidah tidak ada tidak ada dari masyrik sampai maghrib akidah para imam sama tauhid mereka rububiyah uluhiyah asma sifat mereka mengharamkan minta-minta kepada orang yang sudah mati bertawasul kepada ulama yang sudah meninggal sama dari masyrik sampai maghrib ah, perbedaan mereka dalam masalah fikih turun sujud lutut dulu apa tangan dulu ya yeah. sami Allahu liman hamidah sedekap apa irsa ya yeah. dan seterusnya dan seterusnya masalah fikih ya Bolehkah seorang meminta kepada ulama atau ustadz untuk dijadikan muridnya? Ya tinggal datang aja. Datang uh, belajar ya. Dan tentu uh, ada waktu apa tidak? Ada kesempatan apa tidak? Karena kita tidak tahu urusan masing-masing kan nggak tahu. Ya seperti apa Syekh Albani itu kan menolak ketika didesak oleh Syekh Hasan, Syekh Masyur ya dengan menga dengan mengatakan sibuk menulis gitu. tapi akhirnya diterima ya seperti tadi ya e, tentu dengan izinnya ya dengan izinnya pada bab wudhu di madhab syafi'i tentang membasuh kening terjadi perbedaan padahal pada Al-Quran telah terdapat pada surat Al-Ma'idah ayat 6 mohon penjelasan kaidahnya begini siapapun siapapun sekali berapapun mau Imam Syafi'i, Imam Bukhari bahkan sahabat bisa bisa salah sefatal apapun ini di luar akidah ya kalau masalah akidah saya kira uh, tidak ya. Walaupun uh, tentu ada. Ya. Masalah fikih. Walaupun fatal kesalahan itu. Ambil contoh Imam Ad-Dawudi ketika mengomentari sebuah hadis di dalam Sahih Bukhari bahwa tidak boleh bersafar isnain. Isnain itu apa? Isnain itu apa? Ah, Isnin itu bisa hari Senin, bisa bisa dua. Gitu. Tentu saya kira antum tahu maksud di dalam Sahih Bukhari itu tidak boleh bersafar berdua. Apalagi sendiri. Kan Nabi bersabda, safar sendirian satu setan. Safar berdua dua setan. Safar bertiga itulah safar yang sebenarnya. Jadi kesimpulannya kalau safar minimal bertiga. Ya, kalau berdua dua setan, kalau sendiri satu setan. Nah, di Bukhari disebutkan tidak bolehnya safar isnain. Maksudnya berdua. Antum tahu Imam Dawudi menerjemahkannya, memahaminya tidak boleh safar hari Senin. Rusak nggak? Fatal nggak? Fatal sekali ini. Fatal seorang imam besar, Imam Ad-Dawudi kesalahan yang segitu fatal apakah membatalkan beliau sebagai seorang ulama? tidak tidak apakah para ulama lalu mencoret nama beliau sebagai deretan ulama? tidak jadi siapapun bisa salah sefatal apapun bahkan sahabat sahabat entah apa antum lupa Aisyah marah ketika mendengar hadis sutro hadis sutro ya bahwa orang yang <clears throat> orang yang sholat tanpa sutro akan batal sholatnya kalau dilewati tiga hal apa ah, anjing hitam keledai dan wanita yang sudah haid wanita dewasa ya Aisyah baru tahu hadis ini dan mosok kami para wanita disamakan dengan keledai dengan anjing hitam berarti fatal kan kesalahan Aisyah ini soal sabda Nabi SAW itu seorang sahabiyah Ibnu Umar fatal lagi mandi junub perempuan mandi junub harus basah seluruh rambutnya ini langsung dibantah oleh Aisyah Abu Bakar Umar bahkan fatal lagi apa kesalahan beliau berdua tidak ada tidak boleh haji tamattu fatal sekali nah, dari sini kita terbuka bahwa mengatakan dalam hal ini Imam Syafi'i salah, dalam hal ini Imam Bukhari keliru, dalam hal ini Syekh Albani tidak tepat. Ini bukan kalimat meluncak, ini bukan kalimat yang oh, terlalu berani, enggak biasa, wajar. Wajar. Nah, justru orang-orang awam, al-muqallidin yang mengatakan apa? Mosok sekali berimam Syafi'i salah mosok Syahalbani nggak tahu hadis ini mosok Imam Bukhari nggak tahu hadis ini nggak boleh ada kalimat seperti itu nggak boleh siapapun bisa jahil dalam masalah apapun ilmu agama ini kan luas sekali antum tahu Umar tahu bahwa tidak boleh masuk ke daerah Taun setelah apa? Setelah mengambil keputusan. Berarti Umar kan nggak tahu. Hadis Ta'un itu Umar nggak tahu. Tahu-tahu setelah mengambil keputusan. Ya. Ketika Umar dan para pasukan mendengar berita bahwa di Syam sedang terjangkit Ta'un, Umar mengambil keputusan kita pulang saja daripada ketularan Ta'un. Belum tahu hadis Nabi itu. Ah, baru eh, Abdurrahman bin Auf datang membawakan hadis Nabi itu Barang siapa yang mendengar di satu daerah terjangkit ta'un Haram masuk darah itu Yang sudah di dalam Tidak boleh keluar Baru tahu ya. Ibnu Umar menyesal kehilangan ber kehilangan pahala ber berkirot-kirot baru dengar hadis bahwa menyolati mayat itu dapat pahala satu kirot satu gunung Uhud mengantarkan ke kubur mendapatkan satu kirot lagi jadi menjadi dua kirot dua gunung Uhud apa kata Ibnu Umar mendengar hadis ini kalau begitu aku kehilangan pahala berkirot-kirot baru tahu gitu. jadi wajar eh. Adakah hadis sahih yang tidak dibukukan oleh Imam Bukhari? Ada. Ada. Dan itu kata beliau sendiri. Satu ketika beliau ditanya oleh salah satu muridnya, Imam At-Tirmidzi, "Ya Syekh, apakah hadis ini sahih?" Dijawab, "Sahih." Sahih dengan ilmunya Imam Bukhari menjawab sahih. Lalu beliau ditanya, "Kenapa tidak dimasukkan ke dalam kitab sahihmu?" Nah, dijawab oleh Imam Bukhari, "Tidak semua hadis sahih aku masukkan dalam kitabku ini." Ya, maka berpegang hanya dengan sahih Bukhari saja keliru. Hadis iftirakul ummah yang sangat terkenal. Sataftariku ummati ala salasatin wa sab'ina firqatan. Ada nggak di Bukhari? Nggak ada. Nggak ada. Apa kita tolak hadis itu? Banyak sekali. Hadis sahih yang tidak ada di sahih Bukhari. apa akidahnya Ibnu Sina yang terkenal dengan cendekiawan muslim Eh, sama seperti yang kita bahas tadi. Jadi beliau termasuk salah satu uh, ilmuwan Islam yang terkena subhat falasifah. Salah satu ucapan beliau yang ditulis oleh para ulama adalah kenabian itu tidak berakhir. Derajat kenabian itu tidak berakhir jadi tidak berakhir pada diri Nabi Muhammad SAW. Terus gitu kena sifat kenabian itu. Dan bisa di dan bisa diusahakan. Ini yang dicatat oleh para ulama.